Alhamdulillah kita setuju sakit berkumpul kembali dalam majelis yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Kami ditugasi Maulana Habib Novel untuk menyampaikan pengajian karena beliau masih di luar pulau, di luar Jowo. Kita doakan semoga beliau, keluarga besar beliau, jamaah-jamaah beliau dan semua yang hadir dan yang berhalangan hadir mugi-mugi mawon tansah pinaringan tetepipun iman wal islam. Dipun tambahakan yaqinan shadiqa hatta na'lam annahu la yusibana illa ma kataballahu alaina mungkin mungkin berkahi pun majlis menikah kita sedaya dipun paringi tansah mahabbah datang Allah. Mahabbah datang Rasulullah. Mahabbah datang ahlu baiti Rasulullah, ulama illa amilin, aulia illah al-muqarrabin, kanthi sak nyata pun mahabbah. Amin Allahumma. Amin. Kalau wau kula sempat pikantuk Oh, wah niki wedange kok wageng terus niki. Alhamdulillah. Kula nggih pun dilak-lirik kok tidur ngono. Wau kula dikabari Habib Novel dileh, nggih kedah kita ngertosi sarang-sarang bahwa ini adalah tanggal 11 bulan Rabiul Tsani bulan meninggalnya wafatnya Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala Beliau wafat kalau di dalam manakibnya ditulis fil yaumil hadi ashar min sahri rabi'i di tanggal yang 11 dari bulan Robi Uthani tahun 561 Hijriah. 561 Hijriah. Umur beliau wa umruhu ihda wa tis'ina sanah. 91 tahun dan beliau dimakamkan di Baghdad semoga kita sekalian bisa berziarah sakit kumpul dunia akhirat barokah barokahipun Allahnya. karena ini momen yang masih berhubungan terhadap kalau boleh kita katakan haul Syekh Abdul Qadir Jilani kula mangke tak matur ya sedikit banyak mengenai mereka-mereka para orang-orang soleh para itu Allah Subhanahu wa taala. Niki do minum sarang-sarang. Nah, iki acara dipedhot dua dua detik. Alhamdulillah masyaallah. Niki malam napa kok wonten Oh malam satu. Malam Sabtu niku pun selalu tersedia susu. Iki nanggap ngeli. Oke. Buat mulai fokus ngaos mugi-mugi pikantuk ilmu sing manfaat. Kalau ada yang bawa apa buku konten ditulis nggih. Mangke si maos nopo si Iran manakibipun Syekh Abdul Qadir Jilani. Ditulis gih, makin sarang-sarang. Ayo. Yasir. Ayo, yasir. Niki boten ijazah lho, niki namung kok diwaca bareng-bareng. Yasir. Pun lana. Yasir lana terus Kulal umuri wa'afina itu yang pertama. Jadi tak ini yasir lana kullal umuri wa'afina. Terus min kulli. Yang kedua min kulli hammin au bala au bala au ani au ani kula wangsuli sing nomor kali min kulli hammin au bala au ani. Yassir lana lal umuri wa afina min kulli hammin au bala au ani. Sarang-sarang yassir lana lal umuri رئاء من قبلا أو ربنا بالهيكل النوازع عبد الجيلان أسلك بنا نهج الهداية واحمنا من شر كل معاند أوجاني يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني بأبيه عبد الله فرج كربنا وقضي حوائج عبدك والهاني وبجنك دست يا إلهي أغنيني واجعلني في بحر المحبة فاني يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو آني بالقطب عبد الله داوي علتي وأحيا أحيي القلب بالقب إرفاني وبمحمد وأبيه داود اكسني ثوب البهاء والود في الأزمان يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء والطف بنا بأبيه عبد الله أصلح شأننا ولديننا فاحفظ من النقصان والطف بنا في كل ما قدرته بالجون موسى جد بخير جنان يسر لنا من كل هم أو بلاء أو عاني والمحض أب لله للإحسان ما ظن ركني ثم اكسني بمعاني بالأنوار الحسن المثنى نوران أكلي ولا تتركني للحسن أكواني يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني وأبيه أو ولكل كتب حسب النبي المصطفى العدناني حسن الزكي ابن الإمام المرتضى حامي الوضى غيث الندى الهتاني يسر لنا أمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني الفاتحة Niku wau itu tadi syair yang berisi tentang tawassul terhadap Sultanul Aulia Syedi Syah Abdul Qadir Jilani dan ayah-ayah beliau sampai Rasulullah SAW Karena beliau itu dari ayahnya keturunan Sayyidina Hasan. Dari ibunya Sayyidina. Jadi beliau namanya adalah namanya Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani bernama Abi Saleh Idausat Dausat ini putranya Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa Asani bin Abdullah Asani bin Musa Al-Juni bin Abdullah Al-Mahdi Ibn Hasan Al-Musanna Ibn Hasan Sidni bin Ali bin Abi Talib pun Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, Rasulullah nate dawuh tawassalu bi wa bi ahli daiti fa innahu la yuraddu mutawassilun bina. Kalau kalian memiliki hajat kepada Allah, permintaan kepada Allah, bertawasullah kalian kepada saya dan keluargaku kata Rasulullah. Karena tidaklah ditolak orang yang bertawasul kepada aku dan kepada keluargaku. Kulo gadah guru sing gadah silsilah ilmune saking Syekh Yasin Al-Fadani musnidud dunia yang ada di Mekah almarhum guru saya mendapatkan dari gurunya dari Syekh Yasin Al-Fadani bahwa dulu Syekh Yasin Al-Fadani pernah mengatakan kalau kalian punya hajat mintalah didoakan 40 habaib 40 dzurriyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. 40 dari Sadah Bani Alawiyah. Kalau jujur mawon, kalau dari ijazah guru saya bahasanya Sadah Bani Alawiyah. Jadi iki sing mudeng ya monggo lemang lebokno nek ora ya ora apa-apa. Jadi 40 dari anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dari guru saya dari Syekh Yasin tadi min sadah bani alawiyah 40 pun diutang napa mangsuwan-suwan meko bib novel bib sinten bib sinten kumpulno ngantek petang puluh insyaallah mangke hasil maksudnya iku akidahipun Syekh Yasin Al-Fadani seorang musnidud dunia ngandel ngono ora ya ora padha nah, maka di akhir manakibnya Syekh Abdul Qadir Jilani niku ada beberapa e, pengendikan Syekh Qadir Jilani yang disebutkan idza sa'altumullah ta'ala fas'aluhu bi. Kalau kalian memiliki permintaan kepada Allah, mintalah melalui diriku. Nah, semoga tadi kita membaca syair yang sudah komplit kita sebut dari Syekh Qadir sampai Rasulullah SAW Mugi-mugi hajat kita sedaya dituruti kali Gusti Allah. Nah niki wau kula di BlackBerry kali Bib Novel uh, minta napa di, di diperintah baca Fatihah ila ruhi Syekh Abdul Qadir Jilani derek niatipun Ndara Habib Novel Al-Fatihah. Sebelum saya mengupas sekedik mengenai ya cerita-cerita tentang Syekh Abdul Qadir ataupun para-para aulia wassalihin <clears throat> saya akan berbicara eh, mengenalkan dulu siapa itu para solihin dan mengenalkan sedikit siapa itu para aulia Allah Ta'ala supaya duwe bayangan supaya kita tidak mudah di digrogoti grono Karena sekarang niki ketoke bener tapi malah mumetke. Sering orang mengatakan kita harus hati-hati loh tentang apa itu tawasul. Karena itu kan kalau tidak hati-hati nanti bisa kepleset karo syirik. Wah, itu biasa konsumsi nih wong solo-solon desa-desa katrok-katrok nah, biasa. Karena tidak tahu apa itu tawasul yang sebenarnya. Jujur kemawon tawasul niku bahasanya kita kenal pertama kali dari Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله la'allakum tuflihun jadi kata-kata tawassul tawassul ngelantarke menggunakan perantara itu justru dikenalkan terlebih dahulu oleh Al-Qur'anul Cuman konsepnya pertama kali ya haladina amanu he wong iman ittaqullah takwalah kamu wabtahu ilaihi dan carilah menuntuk kepada Allah al-wasilah perantara yang menghantarkanmu kepada Allah Subhanahu lalu setelah kamu mendapati tawasulmu kepada Allah wajahidu fi sabilihi jihadlah kamu di jalan Allah la'allakum tuflihun otomatis kemungkinan kalian akan menjadi orang yang berbahagia dunia akhirat Walaupun kita sadari sing namine makna tawasul itu ulama-ulama juga beda pendapat. Kalau yang semua ulama setuju itu tawasul bila amal. Iku wis kula yakin Bib Novel pun menerangke lah. Pun tapi ya mungkin ya lali kabeh ngono mawon dadi ya padha wae dadi. Jadi tawasul nglantarke sesuatu keinginan marang Allah lantarane gunakno amal apik. Umpamane jenengan dinten niki wau nglampahno kesaenan napa pamane. Terus ngerti-ngerti malam ini kok duwe bayangan, cita-cita, apa keinginan, permohonan kepada Allah, maka boleh menggunakan perantara berupa amal tadi. Ya Allah, saya tadi pagi sudah memberi makanan kepada seratus anak yatim ya Allah. Umpamane Ya, ya Allah, bahkan ibunya sudah saya tolong. Wah, ini sudah jadi terus kayak ini. Saya menolong janda-janda yang sudah tidak mampu mencukupi anak-anaknya ya Allah. Kalau memang itu engkau terima ya Allah. Mugo-mugo mawon cita-cita saya besok ABCD berhasil. Nah, ngeten niku namine tawasul bil amal. Ada tawasul bidzat, nek tawasul bidzat ulama beda-beda pendapat. Ana sing oleh, ana sing ora oleh. Ning sedaya guru kita wis ora usah tak terangno detail, sedaya guru-guru kita Ahlus Sunnah wal Jamaah nganjurke tawasul bidzat. Ngaten nggih, paham? Bidzat itu apa maknanya? Dengan sebuah sesuatu benda. Contohnya tawasul dengan Rasulullah itu zatnya Rasulullah. Tawasul dengan kekasih-kekasih Allah. Tawasul dengan seperti tadi. Nopo dzurriyatur Rasul, keluarga Rasulullah. Tawasul dengan tempat-tempat yang mulia. Panjenengan manggen teng Mekah, napa teng Masjid Nabawi, napa teng masjid-masjid sing mulya lah, Masjid Segap, Masjid Riyadh. Panjenengan teng mriku kalih ya Allah, barokai keberkahan kanti berkahipun sedoyo keberkahanipun masjid sing wonten kula panggene niki Allah mugi-mugi ndadosaken panjenengan paringi hasil cita-cita kula kenging. Dan nah, niku kula mboten kepengin nerangaken panjang lebar sebab tujuan saya saya kepengin bahas sedikit banyak siapa itu orang-orang soleh dan siapa itu para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kok muncul Sultanul Aulia? Mengapa muncul kata-kata wali ini, wali itu termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya iki alon-alon, ngomong ke alon-alon supaya ngerti konsepnya itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Imam Ahmad Ibn Hambali. Ini tadi sudah saya rumuskan, tinggal kulatur ke Imam Ibnu Hambali di dalam kitab Az-Zuhud namanya. Beliau menengisahkan Nabiullah Isa alaihi salam pernah ditanya. Intine pertanyaan apa syarat seseorang bisa menjadi orang soleh? Orang yang kelasnya itu bukan hanya hamba Allah, tapi hamba Allah yang soleh. Beliau menjawab, Nabiullah Isa menjawab, yang pertama, nek kue pengen dadi wong sing soleh tenanan, harus berusaha sekuat tenaga mencintai Allah Subhanahu wa taala. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله Nanti kalau sudah benar-benar ngomong suka cinta benar sama Allah, itu tandanya adalah ni napa? seneng niru lampahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes iku rekaman diangen-angen Sing nomor kali, nek pengin jadi wong soleh asarate kalian harus beramal yang baik untuk mencari ridhonya Allah. Niku wis umum. Jenengan nangan-nangan piyambak. Tapi catatannya mastata'tu. Semampu kalian. Bukan semau kalian. Jadi sing angel kita gini iki. tak tanglet salat qobliyah subuh niku sampeyan mampu napa mboten? Mbok dijawab sing tenanan. Mampu napa mboten? Mampu. Mbok lakoni apa ora? Ala bisu bisi deh. lho. Ngeten niku berarti kula sampeyan niki nembe taat marang Allah semau kita. Belum semampu kita. Faktu idza ma amartukum bi amrin Fa'tu mastata'tum. Nek aku perintah kata Rasulullah, lakukan semampumu. Makanya nek do mengenai perjalanan haji. Manasik haji niku nek kula menawi ngajarke manasik niku ndelok wonge beda-beda. Nek sing tak adepi iku tiyang sepuh, ya mestine kula kenalaken manasik sing ringan. Nenek wonge model kiyeng-kiyeng kaya sampean ngeten iki. Ya siap-siap mawon. Karena memang khususnya manasik niku pendapatnya kata sangat. Ana sing ngarani tawaf wada niku sunnah. Ana sing ngarani sa napa niku mabit teng Muzdalifah niku sunnah ana sing ngarani ngemabit sing mingan niku nggih sunnah nglempar jamarat as-salasah niku nggih ngono sing ngarani sunnah iki nek sing nom-nom kuat-kuat kok nampa pitedah ngeten niki wah lho kang ora sunah kang sunah kang Nah, kudu hati-hati karena niki konsepnya mastata'tum. Semampumu. Yang selanjutnya nek kue kepingin, nah ini nek kepingin jadi wong soleh, belas kasihilah sebangsamu. Nah, kan Nabi Nabi Isa niku bahasane bukan bukan irhamin nas tetapi belas kasihilah sebangsamu. Sebangsamu itu siapa maksudnya? Ya umpama kowe iki manusa ya katunggal anak Adam. Umpama sing wong saleh iku tegolongane wong sangka jin, ya berarti mbuh aku ra mudeng, mbuh jin ku anake sapa aku ra mudeng. Aku duwe ora tau ketemu, tur aku ya ora pengen ketemu. Eh, nggih, paham mboten? Nah niku. Bahkan dikatakan seperti halnya engkau mengasihi dirimu, maka kasihinilah mereka. Dan seperti halnya apapun yang tidak kalian inginkan terjadi pada dirimu, jangan kalian lakukan untuk mereka. Niku wong soleh. Jadi wong soleh niku gampangane ngibadahi tenanan, cintai ring Gusti Allah tenan. Niki konsep Imam Hambali lho nggih. Derek konsepipun Nabiullah Isa alaihissalam, tapi ditambahno karo wong niku cinta kasihnya luar biasa. Sing intine apa yang kau inginkan terjadi pada dirimu, maka lakukan untuk orang lain. Apa yang tidak kau inginkan terjadi pada dirimu, ya jangan kau lakukan untuk orang lain. Iku prinsipe wong soleh gampang. Nek koncomu duwe wedang turah, sampean pengen nompo tambahan ora? Jujur, jujur iki. Nah, maka berarti nek iso yo, ya nek kowe ndek turahan ya kancamu weh ana. Ngono lho Mas. Kaya aku ngenten iki ya duwe turah ning aku loro iki biasa kurang. Lah dadi ya. Dadi ora sida tadi Dadi daripada mbok kenteli lah kowe kok ora mbok wehno dol lah. Dadi kula ngombe kesempatane yo ya sampeyan tak nggih guyu sik lah lagi ngombene iso tenanan. Allah sholli ala Muhammad. Nah, kembali kepada iki derajat yang pertama yang kepingin saya sampaikan siapa itu orang-orang soleh ada satu kisah yang menarik untuk nutup pembahasan wong-wong soleh niki niki maksudnya cerita niki ojo ngerti jame aja suwe niki iki ceritane cerita A niki dereng B dikisahkan Dulu di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid ada seorang waliullah taala yang namanya Imam Fudail Ibn Iyad. Sinten? Imam Fudail Ibn Iyad. Nah niki contoh-contoh karakter-karakter orang yang soleh yang sekinten kula lan panjenengan gadah bayangan. Siji tempo Harun Ar-Rasyid niku sak rombongan sowan kepada waliullah orang soleh ini yang bernama Imam Fudail ibn ibn Iyad. Sing intine Harun Ar-Rasyid itu kepengin mendapat wejangan-wejangan piye supaya Harun Ar-Rasyid itu menjadi raja yang soleh. Jadi Zaman riyen niku Masya Allah, ulama ya top. Bangsa pemimpin-pemimpin negara ya super top. Dikatakan oleh Imam Ghazali, di awal-awal usur-usur awal Islam, ulama-ulama ini ku pangkate matlubin. Orang yang dicari. Beda karo sekarang, sing luru malah. Rasah kaki-kaki iki. Sampeyan ketok nyindir ngono Sekarang niki kathah pangkat-pangkat model ulama-ulama ning paling senengane iki masyaallah wis bangsa diundang bangsa ngeniku ngeniku. Nah nek biyen niku saking hebate para ulama dulu di dalam istiqomah termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masyaallah dikatakan di zamannya Syekh Abdul Qadir Jilani niku sulit ulama napa umaro-umaro Arab ketemu iku sulit. Ning yo amuntene beda masrob yo ya beda urusan nggih. Dadi sampeyan yo ya aja suudon. Lho kiaiku kok orang ngono yo. yaiku kok malah nerotok nek ana bangsa pemerintahan ngono yo ya? aja mbok gremengi lak dadi suudon. Mungkin beda niate ngono mawon. Halo halo. Nah, iki ora ngono sampean tekan ngomah lu berarti kiai ku ora waras lah. Dak penak ngomah lah. Ya iki sing tak critakno ki sing jaman-jaman biyen, sing jaman sakniki ya ya alaikum bi husnidzon ngono mawon. Muga-muga mawon ya netepi apa sing sampean nyono apik niku wau. Allahumma. Lah, ketika Harun Ar-Rasyid ini <laughs> Ketika Harun Ar-Rasyid ini sowan kepada Imam Fudel ibn Iyad intini pun nyuwun pitedah pitedah cerita-cerita yang membangun supaya Ah iki no hubungan hubungane Fudel ibn Iyad oh Oh, jadi cerita niku penting. Kita nanti mengisahkan siapa itu Syekh Abdul Qadir Jilani penting sangat. tatanazalur rahama nalika wara wong-wong soleh niku ditutur maka rahmat-rahmat itu turun kepada wong-wong sing gelem nampa pitutur cerita tentang ulama solihin-solihin niku. lupa Pak, maksudnya piye to Pak? Apakah ketika di majelis ini eh, ketika disampaikan para aulia wasolihin cerita orang-orang soleh itu lalu turun oh, apa niku udan duit apa udan emas apa udan tahu sisan Boten minimum rahmat itu muncul di hati Anda sekalian. Buktinya apa? Buktine nek sampean krungu wong soleh disebut iku hatine sampean iku tambah madep ring Gusti Allah. Tambah rumangsa ana wujud warit warid warid napa waridul intibah ana kuasa ilahiyah nur sing pertama kali niku sing ngelingno ati sampean. Ya Allah, Syekh Abdul Qadir Jilani ku salate 40 tahun wudu isak mep napa nganti nyambung wudu subuh. Dadi salat isak sampai subuh ora tau batal puluh tahun. Ya Allah Gusti, aku kok ora iso kaya ngono. Lah, wektu ati jenengan merasa kesetrum, rumangsa eleke kula sampean dadi ketok, kurange sampean ketok dan minimum ada waridul iqbal ada dorongan rohaniah sing ke hati sampean untuk aku tak minimum melu-melu sithik lah karo Syekh Abdul Qadir. Sing diceritakno Habib novelku iku aku tak melu iku ah. Nah, disitulah makna rahmat itu muncul kepada hati kita. Ora kok eh, eh dul bener aku. Biasa nek diceritakno manakipe Abdul Qadir ku nek desaku mesti ana pitik niku. Ana ingkung. Wah ikut iku aku ya cocok padha mawon nek aku ya cocok. Tapi sing dimaksud ora ngono. Wong kula zaman kula cilik iku zaman kula mangken teng Kudus iku niku wayah diundang tangga manakitan sing mesti ana ingkung niku mesti kula ndonga ya Allah muga-muga bapakku makilno aku <laughs> ngono aku. Masalah ya memang zaman biyen Pak Titik ya juarang banget kok. Kira Pak, zaman riyen ku ndok siji dipecah dadi 16 ana kok. Nggih napa mboten? nah iki lho sing nggih mesti ngalami <laughs> nah niku tatanazalur rahmah اذكر حديث الصالحين ووسمهم فبذكرهم تتنزل قطر الندى واذكر فضيلتهم تنال بركاتهم وقبورهم زرها تنال فوزا بدا Ku diantarane. Mangke tak terangke dalile nyebutke wong soleh iku apa. Pentinge ngantek kaya apa. Nanti ada makolahnya pun Imam Maliki bahwa kalau saya disuruh milih aku ngrungokke cerita wong soleh karo ngaji fikih aku milih cerita wong soleh. Engko engko engko sik engko sik engko sik. Iki jane rada iki pembukaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi saya sampean ra ngantuk. Rasa utak-watuk ini <laughs> Sakit diterusaken Nah, Namun dikisahkan oleh seorang imam sinten wau Fudel ibn Iyad mengisahkan suatu kejadian yang terjadi di zaman dulu yang terjadi kepada orang soleh di zaman dulu sinten sing diceritake wahai Harun Rasid aku harap cerita mengenai kedadiane Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Wah iki sing diceritakno ya padha-padha presiden ning kelas kewaliane top. Wong soleh tenan. Suatu ketika Inna Umar bin Abdul Aziz lama walla al khilafata ta'asa lima bni Abdullah wa Muhammad bin Ka'ab al-Quradi Waraja abna hayah. Fagala lahum. Wahai Harun Rasid. Tak ceritani yo. Ketika pertama kali Khalifah Umar bin Abdul Aziz jadi presiden. Niki kitab Singkulo waos, kitab favorit Habib Anis. Kitab karangan ini pun Abdul Halim Mahmud, seorang doktor mursyid Toriko Syadiliyah Beliau guru besar di Al-Azhar Kairo. Nah, ini uang desa ora duwe kitabe, nek kula wong kota ya. Provinsi Pelsungan duwe ini. <laughs> Allahumma sholli ala Muhammad. <laughs> Nah, ketika beliau Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang khalifah, langsung mengundang tiga guru besarnya. Wong-wong soleh. Wah, oh, gitu. Iki kono hubungane. Yang pertama namanya Salim Syekh Salim bin Abdullah, yang kedua namanya Syekh Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, yang ketiga namanya Syekh Roja ibn Roja ibn Hayah. Utawa saged di napa saya boten Hayah niki. Hiwah Roja ibn Hiwah. Ketiga ulama besar ini didudukkan oleh Raja Umar bin Abdul Aziz. Wahai Syekh Salim, wahai Syekh Muhammad, wahai Syekh Roja. Inni qad ibtalai ubtulitu bihadzal bala fa'ashiru alayya. Wahai guruku sekalian, ketahuilah hari ini aku telah mendapatkan balak. Oh, langsung menunggu. Saya mendapatkan balak berupa diangkat menjadi khalifah ini maka tolonglah engkau memberikan sesuatu wejangan kepada diriku. Ayo tolong ngendikano sampean, ayo ngendikano karo aku. Akhiripun Faqala lahu Salim ibnu Abdullah. Yang pertama kali berbicara Syekh Salim bin Abdullah mengatakan, "In aradtan najata min azabillah fasum ad-dunya wal yakun iftaruka hal maut." nek kue kepingin wahai rojo haru nopo Umar bin Abdul Aziz kur manggon no kubur arupa totil kodri kecepit no alam kubur ora dikutok ora cukup no neroko tapi no dunia iki ono azab azab niku nopo azab niku seksoseng sing diparingake marang makhluke Allah sing tujuane lil hawan kanggo menghinakan jadi kalau ada orang disiksa tok tujuannya Allah aku nak dunia kok kanggo menghinakan orang itu, ikut namanya siksa. Tapi nek wono wong amale apik, dicoba lara, duwite rapati nyekel, cita-citane ya ketutup ora tahu hasil, ning tujuane mboten lil hawan, ning justru malah kanggo ngangkat derajate, iku jenenge mboten balak Mboten adab, mboten kok balak, mboten adab, tapi musibah. Wa innama lam taktil musibah lil mukmin li ngapa lituhlikahu wa innama atathu litakhtabiruhu sesungguhnya baliyah cobaan ataupun musibah kok nganti diparing ke Allah datang wong iman itu bukan untuk menghancurkan laisat lil hawan bukan untuk menghancurkan bukan untuk menghinakan tapi untuk litah tabirohu kanggo nyobo gedene iman Islam keyakinan sing wis diusahakno saben dinane wektu diparingi tes wonge nembe krasa oh iki to iman ingin winginane gadah konco. Amin sewu. Biasane wong niku nek mobile ketabrakno muring-muring napa ring-muringmu. Ayo ya padha wong ring-muring-muring-muring ya padha hasilnya ya muring-muring kok. Iki biasane ngono wis kula jeneng wong tab. Iki subhanallah winginane ketabrak tapi malah takok kalih kula. Assalamualaikum ye, dalem wonten napa? niki mobil kula ketabrak saene pripun pribadi, kula langsung tanglet garwan jenengan ikhlas napa mboten ikhlas eh, iki tiange mendel mawon nggih nek memang ikhlas sing nabrak niku sinten sing nabrak niki nggih niki misilai mobil-mobil sing ngeterno anu niku sing ngeterno bangsa barang-barang niku iku tiange nggih mbok damel ya ora niat nabrak sampean nek iso sampean ikhlasno nggih kula ikhlaske kula ikhlaske mantun ngoten niku kula hibur mbak jenengan sampun ngalami sekedhik songko keyakinan nggih ngoten niku wau rasane yakinan sadiqa hatta na'lam annahu la yusibana illa ma kataballahu alaina bahwa yang namanya keyakinan yang sodik adalah manakala kita ketemu masalah langsung kita bisa mengatakan ini Allah yang ngatur. Iku berarti yakin, Mas. Loh, sampean ngomong ngeten niki ngaji ngeten niki, nek durung ngalami proses cobaan ngoten lho, sampean ya durung ngasilno, durung rumangsa, aku ki wis diyakin tenan apa durung. Kaya ceritanya Ibnu Novel tentang Mbah Barit ditabrak wong dis wah bapak langsung ngaten nang kowe mrene mau niat nabrak aku apa ora mboten nah aku yo ya ora niat mbok tabrak kok lah ha iku kelasé wis dhuwur meneh iku taladut alama qadallahu lah wis wis iku wong dhuwur iku wis kaya awak dhewe iki aja etok melu-melu aja etok melu melu nek melu-melu malah kok jawabannya beda lho jenengan mriki niat nabrak nggih memang leres pripun arep lapo kowe ha ah, ngono Loh, editane beda iki lah. <laughs> Paham, mbak? Jadi musibah itu bahkan kalau itu dia nopo dialami oleh oleh kekasih-kekasih Allah itu sarana untuk mengangkat derajat mereka. Maaf sewu ngapun tenemawon kok para wali waline Allah iku orang ngalami musibah dan mereka kuat menghadapinya ngapun ngapunten mawon manakibnya tidak begitu dahsyat Syekh Abdul Qadir selawe tahun nok tengah alas ora tahu ketemu manusa ora orang ora ditemoni wong ora nemoni wong sing didahar namung rumput-rumput yang ada di pinggir-pinggir sungai yang didahar namung ngoten-ngoten niku bahkan nggih buah-buahan sing pun jelas kehalalane. Yang sedemikian itu kalau tidak ada cerita sing sampai sehebat itu, sesusah itu dan beliau kuat menghadapinya. Ya kula jenengan maca manakipe ya padha karo maca sejarah kula sampeyan. Alah padha wae di. Coba maneh. Pomo besok kula sing mati ngono. Abdullah zaman hidupnya satu, sedino mangan ping papat. Ah, padha alah ngene diwaca. Isin lah ngono. Nggih mboten. Lah maka dikatakan untuk mencintai kepada kekasih-kekasih Allah kemarin sudah saya sampaikan kudu ngerti amal al maujud bil mandu amale apa to kowe kok nganti perlu cinta karo Syabdul Qadir ku amale apa Nek wis ngerti amale kudu syajiyatul mamduh, kudu ngerti luka laranya seperti apa ketika beliau hidup. Abdul Qadir Jilani kados nopo kok nganti iso dipengai pangkat Sultanul Aulia dan itu muttafaq alaihim ittifaq para ulama beliau Syekh Qadir adalah sultannya para walinya Allah. Tiada lain karena penuh dengan su nopo luka lara musibah yang beliau hadapi yang di atas nilai rata-rata manusia biasa dan beliau berhasil menghadapi dengan penuh rasa sukacita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono Coba ta awak dhewe ngaji lagi dilokno wong ya, mutung sedina. Tapi para kekasih Gusti Allah masyaallah. Dikuyo-kuyo malah tambah gendero kok. Ya. Kula niku nate saking Maulana guru kula. Waktu sidik-sidik susah ngoten niku. Malah beliau bahasakno penak. Dolah dalem. Menyan niku nek mawane kurang panas, iku ambune ora tekan dindi. Sampeyan mudeng. Nah, nek ora mudeng ya sanjen delom jadi memang sebenarnya memang nek diangan-angan musibah niku memang sarana untuk ngangkat derajat. terus memang iku otomatis. Nek kowe moh musibah ya wis memang derajatmu ya iku ngono ta, Mas. Allahumma sholli ala Muhammad. dikatakan eh napa Syekh Salim tadi mengatakan nek kowe kepengin selamat sangka azabe Allah maka puasakanlah dunia ini atau puasalah kamu di dunia ini dan kamu akan berbuka ketika kau meninggal nanti. Jero niki. Tapi bayangke penasehat presiden zaman dulu iku sing dielingno langsung akhirat kelas paling top wonten niku. Jadi dikatakan kowe nek pengen selamat napa wae? Nok dunia iki poso sehingga bukamu besok nek kapan mati. Sampai Rasulullah mengatakan wong matiku warna loro, ana mustarih, ana mustaroh anhu. Ana wong sing mustarih, maknane piye to? Wong sing istirahat sangka rekasane urip nang alam donya. Nalika guru kula Mbah Yai sedo sing maringi nasihat mau idoh nalika perberangkatan mayit, wah sing rawuh puluhan ewet nalika niku Pak Kiai Haji Muhammad Sya'roni man napa e, besanipun Mbah Kiai Arwani Kudus niku pidatone ora suwe-suwe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rasa dijawab iki contoh mawon langsung mengatakan setuhune menawi wonten tiyang sedo kapundhut wonten ngersa dalam Allah mboten wonten sing kepengin dangu-dangu kados ngeten iki kula jenengan tahan Beliau kepingin kaya-kaya lir kadio kok umpama iso mencolot, kepingin ndang mencolot mlebu ning ngene kuburane supaya ndang ketemu nikmat kuburi. buat niki mawon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha nek kula sampean sing mati beda. Kula lah niki nek gadah utang di Singapura ya. Ha ah, bangsa utang-utange ngoten niku wis. <laughs> Sampai pernah diceritakno Habib Umar tentang tenggen kula niku Habib Umar Mutohar. Ana cerita. Nek kowe lagi pas nopo nekani buang mati ngono terus dikon ke, nampa kesaksian. Sedangkan mayite jane mati ya telek. Terus jenengan ditangleti kalih kiyaine. Bapak-bapak, kita nyono nggih pilih mayat niki mayat sing saya Ayo, sampeyan jawab piye? Nek saya goro sampean. Ah sampean muni, "Alah, lah diantem ni wong sampean." Jawaban sing paling penak cara jawabannya Habib Umar niki. Bapak-bapak niki mae ingkang sae nggih, kae. Nanten niku tak. Ya maksude piye kae ne? Ya kaya kuwi, kaya kae kuwi wis ngamale ya iku wah. Wis kae nama ta. Krungune kupinge kan sae kan lah. Sampeyan kae kae sampean ngamal yo kae kok. <laughs> Maksudnya iki kiyaine kon mikir dhewe to lho. Allahumma sallallahu alaihi Muhammad. Yang selanjutnya qala lahu Muhammad ibn Ka'ab, Syekh Muhammad ibn Ka'ab mengatakan Wahai Umar bin Abdul Aziz, nek kue kepengen mendapat piwulang songko aku, elingono eh, in arat tan najata min adabillah wah sing diseselno niku bab adab kabeh nek kue kepengin sen selamat sangka adabe Gusti Allah ya fal yakun kabirul mu'minina indaka abad nek kue kepengin uripmu selamat sangka siksane Allah semua wong-wong sepuh wong-wong sepuwe wong-wong iman niki kabeh anggepa iku bapakmu kabeh. Wis angger kowe ngerti wong kok iku kira-kira luwih tuwa kok kowe umure kira-kira sak patute dadi wong tuamu, anggepa iku bapakmu. Wa ausatuhum indaka akhon. Nek kowe ketemu wong mukmin sing umure ya semedeng-semedeng kaya umurmu dhewe lah. Umpama kacek beda ya munggah setahun rong tahun mengisor setahun rong tahun anggap iku kabeh sedulurmu kabeh. Nah terus wa asgharuhum indaka waladan. Lah terus sing nomor telu nek ke ketemu bocah cilik-cilik sing memang sangka umurmu iku nek mbok angen-angen iku patut dadi anakmu, maka anggap itu semua adalah anakmu sekalian. Fawakir abaka. Maka yang harus kau lakukan adalah sapa mau sing mbok anggap wong tuwamu mulyakno wa akrim ahaka mulyakanlah wong napa dulur-dulurmu watahannan ala waladik kasih sayangilah kabeh wong-wong sing mbok anggap anak-anakmu iku insyaallah sampean numpak mobil delalah nek sanding dalan ana cah cilik lewat anggap iku anak sampean pripun dongakno ya Allah Mugi-mugi bocah niku dadi anak sing soleh. Kabeh wau kados konsep Nabi Isa, apa yang kepingin kau terima, maka berikanlah kepada yang lain. Itulah orang-orang soleh. Semono uga nek iku mau anak, iku anak wong. Yo anggap iku anakmu. Kira-kira nek anakmu kepengin piye? Yo nek ketemu sapa ae yo kepingine yo didongakno. Maka nek ketemu anake wong yo dongakno. Nek ketemu ana tiyang sepuh kira-kira kok uripe susah. Ya Allah, ya Nur. Kula wingi teng daerah Nusukan niku. Ya Allah. Kula medal saking kendaraan niku wonten ibu-ibu sepuh becak. Ibu-ibu sepuh becak. Niku kondisine isih kurang ngenes, ditambahi ngenes meneh. Mburine iku nggon seleber iku, putune melu cekelan. Ya Allah. Konsep seperti ini kita jalankan. Ku wong tua. Yus minimum masuk awake dhewe terus pripun carane ngrengkuh wong nok kendaraan. Ya didongakno, ya Allah. Muga-muga tiyang niku jenengan welasi ya Allah, wong tuwa niku ya Allah, lir kadya iku wong tuwaku. Wah, enak nggih urip kok mantep kok enak ta. Wah, sallallahu alaihi Engko ibu-ibu ngene nang omah ya ngono. Ah, aku saiki wis duwe anak anyar. Wonge ganteng sapa? Pak Dolah. <laughs> Nah, nyembah. Umpamane iki umpamane. Yojo ya, ngono dadi mutah-mutah mungkin. <laughs> sing ganteng diarani anak. Nah, coba ngarepku sing ireng-ireng iki <laughs> Guyon-guyon. Niku aja ndilo, nek ra rumangsa iki ndangak ngono lho. Ndilo ya malah Anda yang dimaksud. <laughs> Allah Muhammad. Nah, wa tahannan wa qala lahu sekarang Roja ibn Hewah, guru yang terakhir, in aratan najata ghadan min azabillah. Nomor telui. Nek kue wahai Umar bin Abdul Aziz, kue pengen selamat nalika kue dadi khalifah. Khalifah lho, cuman awak-awak dewi iki nek pengen selamat, fa ahibba lil muslimin ma tuhib li nafsik wa, wa akrih lahum ma takrah li nafsik, thumma mut idza syi'ta konsepe sami kata wau Nabi Isa. Nek kowe pengen slamet ya carane apa wae sing mbok demeni marang awakmu jalankanlah untuk orang lain. Apa yang kau benci untuk dirimu jangan kau lakukan kepada orang lain. Kalau sudah selesai kowe wis duwe akhlak sing kaya ngono mut idza syi'ta mati yo sakarepmu. Nek kowe karep mati yo. Artinya apa? Seolah-olah wis kowe wis siap madhep marang Gusti Allah. Yang kepengen saya sampaikan ketika seorang Imam Fudel Ibn Iyad tadi mengatakan cerita ini kepada seorang Harun Ar-Rasyid yang memang kepengen mendapat wejangan Piyeso so wong-wong soleh supaya dadi wong soleh piye lalu dipungkasi dengan ucapan wa inni aqulu laka inni akhaf alaika asyaddal khauf yauman tazilu fihi al-aqdam fahal ma'aka rahimakallah mithru hadha au man yushiru alaika bimithli hadha is gampangane he Harun Rasid tugasmu sekarang ini aku yakin lebih berat apakah kamu adalah termasuk orang yang menjalankan omongan-omongan dari cerita saya ini ataukah engkau memiliki orang sing ngelingno kuwe saben dinane supaya iso nglakoni amal-amal kaya iku mang artinya nek cara bahasane ngoten kuwe iki kira-kira wis iso nglakoni omongan iki mau wong-wong soleh iki mau durung to minimum kuwe duwe kanca sing bendina ngelingke kuwe iku padha nek ora wah cilaka banget uripmu Fabaka Harun Ar-Rasyid bukaan dan hatta ghusya alih. Setelah mendengar seperti itu, Harun Rasyid langsung semaput. Karena merasa, ya Allah, aku durung iso ngalami ngonten niku. Aku durung duwe kanca-kanca sing ngelingke kaya ngono iku. Jadi intinya para hadirin, para para bapak, para ibu yang kula muliakan, pada dasarnya setiap kita memperingati acara Maulid, nggih, itu cerita. Hari ini adalah haulnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita tentu menceritakan siapa Syekh Abdul Qadir Jilani. Nanti saya akan cerita sedikit tentang beliau. Perlu nih kanggo nopo? Kanggo kita mengisahkan kepada hati-hati kita menghadirkan bagaimana konsep kehidupan mereka, bagaimana keinginan mereka, bagaimana tujuan hidup mereka setiap harinya mereka. Dan itu penting. Dan alhamdulillah Nong Jawa niki nganti wonten budaya sing jenenge maca manakib. Ya padha karo maca maulid niku. Maca maulid niku ngenalke Kanjeng Nabi, maca manakib ngenalke para waline Gusti Allah. Diceritakan di antara dalil-dalilnya niku eh, Imam Junad al-Baghdadi yang hidup sekitar tahun 297 Hijriah, beliau mengatakan Al-hikayatu jundun min junudillah yagwi biha kulubul muridin. Bahwa yang namanya cerita-cerita indah para solihin tentang kebaikan mereka orang-orang soleh itu lir koyo kaya nopo. Tentarane Gusti Allah. Pasukan-pasukannya Allah yang menguatkan hati-hatinya orang-orang murid-murid wong-wong sing duwe kekarepan Allah marang Allah Subhanahu kula kula jenengan iki jenenge muridin ilallah wong sing duwe keinginan menuju kepada Allah. Lah, kula jenengan iki butuh pasukan penguat hati kita dalam rangka menempuh laku nuju ring pangeran niku bentuknya apa? Bentuknya adalah hikayat. Cerita cerita tentang orang-orang soleh. Kedua, merupakan dalil bagi kita Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Maliki yang hidup tahun 150-an Hijriah meninggalnya beliau, beliau mengatakan ini ini masih masa tabiin ya. Beliau mengatakan al-hikayatu anil ulama'i wa mahasinihim ahabbu ilayya minal fiqhi. Beliau mengatakan cerita-cerita dari ulama dan apa kebaikan-kebaikan dari cerita-cerita ulama itu aku lebih suka mendengarnya daripada mendengarkan kajian fikih. Maka kula segedhik sithik-sithik ngaji fikih niku supaya teles aja aja ngomongke hukum niku latar lek halal haram becik tetite ala ketara bangsa ngoten niku sing ya sing iya, sing enak niku nek disentuh dengan hikayah-hikayah. Alhamdulillah akeh sing do seneng, sing wong kota-kota nek sampean ra seneng ya wis desa ngono. Ya, jenengan nggih ngoten mangke nek no, masyarakat sing kula yakin nah sing do rawuh mriki niku kata, kathahe sing do pejuang-pejuang nek masyarakat masyarakate nek masjide ngoten pedulilah untuk cerita kali tentang-tentang wong-wong soleh itu cerita. Perlune napa? Kanggo nambahi kekuatane hati. Bahkan ketika saya tadi menerangkan indadi dzikri sholihin tanzilur rahmah itu pernyataan bahwa nalika nalikone ditutur wong-wong soleh niku rahmat menjadi turun-turun tadi itu menurut Imam Ghazali dan Imam Zamahsyari pernyataan indadi dzikri sholihin tanzilur rahmah niku termasuk hadis tapi menurut Imam Ad-Dahabi mengatakan itu hanyalah makolahnya Imam Sufyan ibn Uyainah. Jadi ini ono wong ngomong, "Ah, itu radalil, ah itu terserah gue. neng penilaiannya ulama jelas. Yang terakhir, yang pokok daripada apa yang saya sampaikan tentang mengenai dalilnya ngomong ke wong-wong sholah itu merupakan hal yang sangat penting. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ad Dailami mengatakan zikrul anbiya'i minal ibadah. Nutur ceritane para nabi niku kegolong ibadah. Nah, carane nutur gampang, Quran niku isine nabi. Nabi Musa piye, Nabi Harun piye, Nabi wah macam-macam niku. Wa dzikrus sholihin kafaratun. Nek nutur ceritane wong-wong soleh seperti tadi itu menjadi kafaroh tebusan bagi dosa yang kita lakukan. Yang selanjutnya wadzikrul mauti sodakotun Nek nutur tentang kematian sok nek mati kaya apa no alam kubur piye iku dianggap sedekah. Kok ora piye? Ngapunten mawon. Sedekah orientasi orientasine kan intine nyenengke wong. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? wong niku nek krungu tentang mati tur wonge akhire dadi mikir bakale wong repi mati justru bakal nampa kebungahane ati kok iso sing ndek mau mikir aku kok tanggoku wis tuku lemari es kok 17 pintu lagi umpama kok tanggoku kok duwe mobil kok apik ngene gara-gara krungu zikrul maut tadi nutur tentang bakal mati bakal mati Kepikir ati ya yo, iya, iya. Aku bakal mati. Gua membesok duwe lemari es las pintu. Durung nganti pintu sing nomor 17 tak guna. No aku wis mati sik. hai kita gitu, nana. Bahkan dikatakan wa qabri yuqarribukum minal jannah. Nek nutur kuburan bakal ngeling marekake kula lan panjenengan marang suar suar suwarga. Lah niki ada hal yang karena niki pun setengah 10.571. Kula kepengin cerita, lho, biasanya setengah 10 pun rampung nggih. Alah, wis padone. Nah, niki ini itu tadi kan dalil-dalil mengenai pentingnya cerita wong-wong soleh. Lah sekarang karena ini holnya Syekh Abdul Qadir Jilani, saya tak cerita sitik siapakah Syekh Abdul Qadir Aljilani, Oke. moga Muga-muga sing kersa nampi sing saestu utange lunas. <laughs> ya wis. Angger setu kok banter tambah. Kula jane pun persiapaken kathah sanget. Ya mangke sak medale Tentang konsep-konsep Siapa itu para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jilani niku dilahirkan di daerah Jilat. Nggih. Wis wonten teng sebuah negara yang ada di belakang kota Tobaristan. Tobaristan niku namanya aja mirip Plesungan ngulon. Nah. Ah luru sak kendirmu tekan. Aku dhewe ra roh mancan. Ketok eh sampean serius kaya-kaya aku tahu tekan kono ngono to. Saya juga manusia jadi. <laughs> aduh, aduh, aduh. Fi sanati ihda wa sab'ina wa arba'imi'ah wa arba'imi'ah di tahun 471. Nggih, paham? Beliau ketika kecilnya niku sampun gadah keanehan wa kana fi tufuliyatihi yamtani minar radha'ah napa niku fi nahari ramadan inayatan minallahi taala bi dadi pas lahir niku tanggal 1 Ramadan ning aneh angger pas esuk pun wayahe fajar sodik pun wayahe subuh niku dimiki mboten turun terus nganti maghrib sampai saking kulinane sebab iku sewulan ngono terus iku nganti digawe tondo-tondo kanggo tempat teparone. Eh anakmu wis ngemik apa dulu? Hmm, cara umpama ompon oh, oh berarti wis maghrib." Iku Syabdul Qadir. Yani, ngene iki aja selalu kena penyakit. Wah, ora masuk akal, ya akalmu ya ora masuk. Paham? Ya ngeten. Ya ampun. Selajengipun walamma tara'ra awasara ila talabil ulum. Wa qasada kulla mifdalin alim madda yadahu ilal fadail fakana asra' min khadwid dhalib. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu mengan, menganjak menganjak apa menginjak? Menganjak uh, Beliau umur-umur risih cilik, nggih, dikatakan beliau niku diparingi semangat untuk mencari ilmu niku kaya peksi niku lho, kaya manuk, kaya burung sing mlayune cepet, manuk apa sing cepet iki? Apa? Maruk alap-alap. Di, sampai dijengakno manuk alap-alap itu sebab orang duwe HP. Oh, benten nggih. Mano alap. <laughs> mano alap. Alap. Jadi mano alap alap itu nek melayu. Ah, cepet cepet. Lah kanjeng Syekh niku mulai nom niku ngoten niku. Karena memang dikatakan di dalam kitab Tajul Arash Habib Ali bin Husain Al-Attas mengatakan dua jalur penerimaan ilmu itu yang pokok yang pertama adalah dengan cara taklim penjajahan pengajaran ilmu itu sendiri kepada guru. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani ini memang kapasitasnya nantinya menjadi wali besar. Sing seorang mursyidun kamil di zamanihi, mursyid kamil niku tantangane pokoknya kabeh murite kok ngalami payah-payahe payah napa? Apa tahayyur kebingungane ngadepi urip, kebingungane ngadepi agama, kebingungane ngadepi donya niki tantangan seorang mursyidun kamil niku harus iso ngilangke kemamangane murid. Jadi memang wali niku wis masyaallah mulai cilikane wis kesetel lah. Memang niki jalure wong sing arep dimulyakne Allah man akramahullah bil ilmi wal wilayah. Arep dikumulyakno Allah ilmu ilmune Allah lan wilayah kekasihani ke, nopo pikantuk kekasih nopo pengasihani pun Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua didekatakan oleh Habib Ali bin bin Husain Al-Atas mengatakan jalur ilmu yang kedua itu melalui jalur keilmuan yang dinamakan sebagai ilhamat. Pengalaman-pengalaman pribadi yang karena dia itu mendekat kepada Allah luar biasa walladzina jahadu fina nahum subulannya karena beliau asale oleh ngilmu-ngilmu dari wujud taklim itu tadi pengajaran guru dipraktekno, dibuktekno nek cara klopo iku diparut, diperas tenanan nganti nyuwiji caket takorup marang Gusti Allah dan di waktu takorup itulah dia mengalami proses ilmu yang kedua yaitu melalui ilhamat, intuitis, pengalaman langsung. Nah, nek kaya kula jenengan Angel nek ngalami sing meluru ki angel. Nek pengen oleh jalur ilmu yo ya anjen ngaji yo mara dengan nabi Novel ngaji go buku, dloham dloham tok. Ngene-ngene yo ya oleh pira. Kok tukang omahmu diajari bab-bab dloham lah. Hmm. Dan nek kepengin sing jalur yang kedua tadi melalui pengalaman-pengalaman langsung tadi kanggo wong-wong awam kados kula jenengan iki rada sulit. Nek pengen cepat, nek pengen oleh yaitu dekat dengan para ulama-ulama yang sudah mengalami proses pengalaman-pengalaman intuitif tadi yang tadi futuhat-futuhat robaniyah, ilhamat-ilhamat bongsong ilmu-ilmu asrar niku engko nek sampean caket niku dengan hikmah yang sebenar-benarnya hikmah dengan mahab sebenarnya mahabbah makin jenengan Imam Ali bin Muhammad bin Husain al Habsyi barang siapa yang cinta kepada gurunya itu sudah cinta terhadap zatnya maka otomatis oleh ilmu wirasah jadi nek jenengan wis cinta karo guru sampean iku wis ora cinta sebab ilmu ne ora cinta sebab keapiane tapi wis cinta sebab awake wis zatiah cintanya itu otomatis sampean kewarisan ilmu nih. Nah ini kula nate wong-wong sing ora seneng selawatan macem-macem macem-macem. Nang tangleti mawat. Ora usah kakean gembledek. Jawab mawat. Sampean yakin napa boten dawuhe Kanjeng Nabi bahwa wong sing ngimpi ketemu Kanjeng Nabi niku bakal ketemu Kanjeng Nabi langsung Yakobotan dan bakal kumpul no akhirat, kumpul nok swarga. Man ra'ani fasayaroni fil yaqadhah. Man ra'ani faqad ra'ani, wis macam-macam bahasane. Kowe mantep apa ora? Mantep. Kira-kira kue sak kancamu sing do muni nantang-nantang ngalang ngalangi solawatan ku mang takoa Siji wae apa ana sing ngantek dimulyake Allah iso ngimpi ketemu Rasulullah. Baik juga, nadoh banget. Kok iso ngono? Gampang mawon. Lah wong sing wis edan bener karo Rasulullah wis bendino solawatan nganti nglindur sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Nganti apal macem yang solawat Ada solawat Sirul Asror Ada solawat nopo Nuriyah Ada solawat Nariyah macem Ada sampai solawat Guraiyah Ada ya Solawat sing diwaca kanggo gurak majelis. Allah Muhammad. Nah, ngoten kan terus do ngadeg ngoten niku kan, terus. solawat gurak iya, gurak iya. Wapal kabeh. Ngono e durung karuan dimulyakne Allah sing lesan itu sudah ditelesi kanggo solawat. Bendino jangan dengan Rasulullah ngaji rono rene kanggo ngenal Rasulullah durung karuan ngimpi kok. Aja meneh malah sing nganti karo selawatan. Wis iku tok dadi hujjah niku. Lah, beda. Nah, nek para-para ulama-ulama kita Mbah Hamid Pasuruan ahli solawat ngantek damel kitab khusus carane iso ngimpi Kanjeng Nabi. Lah kok nek sampean iso kumpul karo ulama filah tenanan sing iso ngantek kental CS tenan kok jujuk metu cerita kok. Ana aku cukuk ujuk piye ceritanya Habib Ani zaman hidupnya, piye ceritanya Habib Ali, piye ceritanya Habib Umar Mutoha, piye eh kok Habib Umar, Habib Umar bin Habib, Ceritanya Habib iki, Habib iki, ulama iki, ulama iki sing filah-filah itu sampean kok iso ketemu. Ya Allah, jebule man, manfaate tenan. Wong solawat iku bener-bener sapa mau maca solawat dilapurno fa inna makrul ma'rudatun alayya. Solawatmu itu dilapurno marang ingsun. Dan kanjeng Nabi niku terbaik di dalam rangka membalas kebaikan orang lain. Kalau sampean gur maca selawat, perlune apa? Nyuwunke rahmat walau takziman kanggo ngegungake. Kanjeng Nabi ora mungkin kok mboten napa maringi jebalesan lagi kula njenengan mboten mungkin. Sapa wonge sing napa sregep maca selawat, halat lahu syafaati. Cetha jelas iku wong iku sing bakal nampa syafaatku. Allahumma mantep mawon. Lah dadi Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani niku mulai cilik niku wis masyaallah madaya dahu ilal fadhail keku napa usahane untuk mencari keutamaan keutamaan urip niku wah tenanan. Watafaqqaha bi abil wafa dikisahkan ketika kecilnya beliau niku pergi ngulung ngaji disangoni ibuke niku didokokno kelek. Engko nate mireng ta. Dugi tengah dalan ana rampok. Hei, pindah bondo apa nyawa? Ayo nah, jenenge Kanjeng Syekh ya. Lah lah napa, Pak? Kowe nek ora nyerahno bondomu, tak pateni kowe. Akhiripun jawab, Pak, kula dipesen ibu kula kan jujur. Nalika lurung ilmu niku aja nganti nang kowe nglakoni maksiat termasuk maksiat iku kue ora jujur. Nurullah la yuhda li'asi. Nure Allah ora mungkin diwehno wong sing akeh maksiate. Ilmu iku nur, ora mungkin didelehno wong sing panggonane maksiat. Kowe sing jujur ya le ya. Nggih. Lah gara-gara ditakoni, kowe nggawa bondo apa? Jujur. Niki lho Pak teng kula. Dibuka diwehno. Malah perampoknya mikir, lagi iki cah cilik kok iso jujure ngantek kaya ngene iku. Nang kowe kok gelem malah mbok dudono ngene iku mujane kira ngaku lek ora aku ora roh nang nang mbok kok kelekmu. Kula pun dipesen ibu kula nek pengen dadi wong sing mulya tembe akhire ya kudu dadi wong sing jujur. Lah kedah kula lampahaken. Wo, akhire tobat. Saking ikhlasnya Syekh Abdul Qadir, perampok iku dadi murid pertamane Syekh Abdul Qadir melu mondok bareng. Memang zaman sakniki ngantek kula sering matur nek jenengan ada putra arep mondok iku apike dipondokno sik ning tujuane mondok kanggo mondok. Ah mudeng ta, mumet ta. Maksudnya piye? Persiapan sik. Sebab arep mondok iku kudu ngerti ilmune mondok. Nek yai-yai kula riyen nek arep ngaji, arep mondok nyantri ngoten niku sowan-sowan sik ring para ulama, para kiai niku perlune apa? Nyuwun pangestu kalih nyuwun wejangan mondokku sing bener iki piye to? Guru kula Pak Ki Arifin Fanani nalika badhe mondok sowan sik kene Pak Ki Mbah Ki Arwani dipesen. Nang nek nok pondok aja genaon gosop. Nah, iku pesenane gosop ngerti ta? Nyileh ora kondo gitu. Arep wudu, wah ana sandal jepit elek deh. Nah, terus akhirnya tinggu, nah, anteniku niku namine kok gosop walaupun kok balik Ning hukume wong gosop niku ya dosa, kudu arsunaksahu. Kudu umpama kono sowel sithik, kalong sithik kudu mbok ijoli. Nah, hukum syariat kan ngoten niku. Nek kowe nyileh, iku nek rusak asal ora sebab mutaati pepeko, kowe ora kewajiban ngijoli. Mumet dah. Muga-muga ora dengen ngono mawon niku. Nek cara saya apa meneh kula nyileh klambine jenengan terus tak nggo menurut kemamp ke, kebiasaane ya tak nggo ya kambi ya tak nggo kambi ora kambi tak dicelono ya udah kok ngerti-ngerti kok ujug-ujug ana sing suwek dan itu ora sebab kambine tak gesak karaku dhewe tak tak sembal yaudah ya udah tak nggo biasa kok ya ana sing surak salah niku jenengan sing sing orang ora ana ora kena njaluk ijol lho iki kok suwek joli eh, ora tau ngadi ya eh, ora tau Sakit yang angen neng yo menuso iki eleke ngono kok nyileh kendaraan ku nek numpak kendaraan nek weke wong wah sak karepe dhewe ning numpak. Ayo ano polisi tidur sisan. Ala iya, lah iku ya wajib dituntut itu. Ben saged diterusaken. Nah, Kanjeng Syekh akhiripun ngaji tafaqquh bi Abil Wafa, guru fikih fikihipun namine Abdul Wafa Ali bin Agil. Guru beliau Ibnu Namina yang kedua Abil Khattab Al-Kalwadani, Syekh Mahfud bin Ahmad Al-Jalil, Abil Husain Muhammad bin Qadhi, Abi Ya'la lan sedoyo di zamannya ulama-ulama sing memang keilmuannya sampun luar biasa notok ibut. Selain ngaji ilmu fikih, beliau ngaji ilmu adab kepada Imam Abi Zakaria Yahya ibn Ali At-Tibrizi penting beriko ngalap faedah ilmu akhlak yang luar biasa. Setelah minggah meleh gadah guru tariqah ilmu tariqah anil arifi billah seorang yang makrifat kepada Allah namanya Syekh Abil Khairi Hamad Ibn Muslim Ad-Dabbas radhiyallahu taala anhu. Bahkan beliau samping saking notoke ing dalam ngaji suluk bangsa ilmu-ilmu tasawuf kaweruh-kaweruh batin ilmu-ilmu rasa sampai beliau mendapatkan khirqah asy-syarifah as-sufiyah khirqah is gampangane dadi guru tasawuf dari seorang qadhi Abi Said Al-Mubarak. Nah, silsilah guru dipun iki sithik kula terangaken Beliau ngaji pun datang Syekh Qadhi Abi Said Al Abi Al Anwa ah, Al Mubarak bin Ali Al Mahzumi panjenengan pun ngaji saking Syekh Abil Hasan Ali bin Abi Yusuf Al Qurashi Al Hakkari panjenengan pun saking Syekh Abil Farad At Tursutusi panjenengan pun saking Syekh Abdul Wahid At Tamimi panjenengan pun saking Syekh Abi Bakar Dilfi bin Jahdar Asyibli panjenenganipun saking Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi, panjenenganipun saking Syekh Sari As-Saqati, panjenenganipun saking Syekh Abi Mahfud Ma'ruf Al-Qurhi, panjenenganipun saking Syekh Abil Hasan Ali Ar-Ridha, panjenenganipun saking Syekh Musa Al-Kadhim, saking Syekh Ja'far Shadiq cucu Rasulullah, saking Syekh Muhammadul Bakir cucu Rasulullah, saking Sayyidi Syekh Ali Zainal Abidin cucu Rasulullah, saking Sayyidina Al-Husain Asy-Syahid, saking Sayyidah Fatimah Zahra, saking Kanjeng Nabi Muhammad saking Sayyidina Ali saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intinya intinya kalau kita sampai tahu bahwa perjalanan seseorang untuk mencapai ilmune Allah sing sejati ilmu Allah niku nek cara Imam Ghazali la yustoru fi daftarin ilmune Allah Bukan ilmu tentang Allah, tapi ilmu ilmu Allah yang sejati niku sing tidak bisa ditulis oleh tulisan apapun. Supaya kula jenengan bisa menyadari tentang adanya ilmu itu, syaratnya loro siji ngaji lewat ulama-ulama dengan karya-karya beliau yang ditulis itu dan kumpul dengan ulama ul akhirah, ulama-ulama ul akhirah. Niku dijebedawuh kali Imam Ghazali wonten ing awal awal pun kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kita sudah awar sama ulama yang ulama ul akhirah tenan, ulama sing ilmune iku manfaati nganti tekan akhirat, iku syarate pripun iku kedawan nek diomongno, diantarane nggih wonge sing lakoni ilmune apa sing diomongno. Bahwa ulama ul akhirah niku tandane ora mlebu ring sultan, kecuali memberi nasihat. Jadi dia menjadi orang yang pertama kali meninggalkan apa yang menjadi larangannya sendiri. Itu diantaranya ilmu-ilmu. Terus ilmu orang orang kanggo luru dunya, dunyo. Ilmu Ilmune bener-bener kanggo luru ridhani Allah. Iku ulamaul akhirah. Dan yang sampean kumpul karo wong teniki, bareng karo ngaji-ngaji ilmu ilmu ilmune para ulama sing ditulis tulisnya teniki lewat kitab-kitabipun kitab para ulama, kulon jenengan bakal sadar tentang ilmu Allah yang sebenarnya. Anda akan tahu sebabnya nopo. Bukti nyoto mawon akeh wong apal kitab tapi lakune beda karo sing diapalke. Karena apa? Karena sejato sing ilmune Allah niku mboten apa sing diapalna niku tok tapi harus benar-benar melalui kesaksian-kesaksian yang intuitif tadi, yang mengalami pengalaman-pengalaman pribadi, pengalaman-pengalaman langsung, yang lewat ulama-ulama yang menjalankan langsung, yang membuktikan langsung, lalu kita mendapat lumeberi pun barokah songko pengalaman-pengalaman langsung itu, dan itulah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Lah mereka-mereka yang mencapai kepada pengalaman-pengalaman langsung ilmu-ilmu seperti itu. Niku sing jenenge waline Gusti Allah. Para kekasih Gusti Allah. Lah kula jenengan tugase dadine beda nek ana wali tugase niku nerangake tentang apa-apa yang dipengalami beliau secara pribadi dari kedekatannya kepada Allah lane ulama niku nerangaken apa-apa yang menjadi wahyu-wahyu yang telah disampaikan kepada Rasulullah kepada para nabi mandap kepada para pewarisnya pewarisnya terus terus terus jadi ulama niku mlakune niku nerangke sing sangka risalah nabawiyah lah nek para waline Gusti Allah itu menjadi napa tambahan bagi ilmu-ilmu Allah untuk lebih bagaimana ilmu-ilmu yang melalui risalah-risalah nabawiyah niku benar-benar bisa cocok dengan kahanan yang ada. Nah, nek bingung gampangane ngeten. Sampeyan kali kulon niku ya butuh ketemu ulama, butuh ketemu kekasih Gusti sampai ditemokno teng Quran wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida wong-wong niku nek kapan sasar uripe tondo buktine wong sasar niku kuwe ora bakal iso nemokno wong iki masangke wong iki nemokke wali-waline Allah kekasih Allah sing dadi mursyid maksude mursyid niku sing nuduhno dalan marang Allah sing khusus lah nek namung ulama-ulama sing bisutur ngenten iki sing bangsa kola-kola-kola ngeten iki. Lah niku tugasnya beda. Niki syar'an secara dohir, ana sing syariat secara batin. Lah nek wis tekan kono ya sagete namung donga kados dongane Habib Ali Al Habsyi nek badhe ngambuk nampa ngrambungi majelis wa alhikna bis salihin. Muga-muga iso kumpul ketemu kalih tiang-tiang saleh. Makane aja mung ngaji syariat bloko gur pinter dongeng nulis lan maca tembe buline sengsara tembe buline Imam Abil Hasan Syadili contohnya, sebelum ke, beliau merguru kepada Imam Abdul Salam Al-Masisi, beliau niku ulama fikih, ulama sing top tentang ilmu dohir. Tapi saking tope akhirnya beliau sadar beliau kepingin ketemu poro kekasih kekasihipun Allah sing iso nuntun lewat dalan-dalan wilayahnya akhiripun padus sampai tekan nopo maghrib ngantek tekan pundi-pundi akhiripun dikandhani kali sijine wali di zamannya kowe nek pengen ketemu gurumu sing sejati ya gurumu iku manggon nok daerahmu sendiri yang menamanya Abdus Salam al Nasisi. jadi itu namanya Syekhul Futuh nah dari itu saya tadi cerita Syekh Abdul Qadir duwe guru fikih dhewe, de guru akhlak dhewe, de guru thariqah dhewe, bahkan untuk mencapai khirqatus sufiah memiliki guru sendiri. Jadi intinya guru niku ya beda-beda caranipun. Gadah tugas yang masing-masing. Nah, dan untuk itu kita nanung sakit donga kini nek tak omongno rada rada anu ya malah kula dewi ya mumet. Kula niki tarim, aja sampean kula malah jadi bingung no sampean-sampean. Akhirnya malah bingung to sampean. Nah, ya kula namung nganterke seperti mugo mugo kita ngalami posing sing ditampa kali Habib Novel saking Habib Anis. Nopo sing ditompo Habib Ani saking gurunipun Al Habib Alwi termasuk tiyang sepuhipun. No nah, nampi nopo sing ditampi saking Habib Alwi saking pundi saking Habib Ali Al Habsi saking Habib Abu Bakar Segar saged nampi kados nopo sing ditampi Habib Abu Bakar Segar saking Habib Ali Al Habsi saking Habib Abdullah bin Umar bin Yahya saking gurunipun ingkang sanes-sanesipun Habib Muhammad Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Nggih, nami nipun. Lah, guru-guru nipun. Jadi mereka bukan hanya pintar moco, pintar dongeng, pintar dalil. Sing lucune malah nek wis pinter malah minter-minteri wong liya. rumongso pintar dhewe lah malah kali malah lucu to. Jari ngilmu iku ngilangno penyakit hati, kok malah bar akeh dalil malah tambah buteke atine. Kok rumangsa wong semene iki sak donya sing bener ya aku toh Ha terus iki ilmu ki sing bener ya sing ndi toh. Nah Maka kita butuh ilmu-ilmu Allah yang yang tidak tertulis, yang tidak tertulis. Yang ilmu itu dibawa, ada ditanam di dalam hatinya para aulia wasolihin itu yang semoga kita dihantarkan ma'al lutuf wal afiyah melalui lutfillahi ta'ala kelembutan-kelembutan ilahi apa ya to lutufi ya Allah ora usah-usaha angel-angel ngerti-ngerti tekan niku lutuf ujuk-ujuk bisa tekan kono ujuk-ujuk ngerti guru kita ujuk-ujuk kita terus no nang dalane ilmu-ilmune Allah sing ndadekno penyakit hati-hati kula sampean ki tambah hilang tambah hilang tambah hilang Nah, iki kadang ki ketoke nampa dalil ngono. Lah tenan to bener to. Lah tenan to kandhani kok tanggoku salah. Lah tenan to tawas engko nek wis tekan masjid antemi wae lah. Wis karaktere kok guru ngono tok lho. kan gitu. Maka daripada itu kita harus dongo ya Allah muga-muga ilmu sing ditampi Habib Ane saking gurune saking gurune Habib Ane saking gurune terus kula nggih ngincipi ya Allah karena mereka juga mendoakan kita-kita muridnya Allahumma la tumidhum qabla an tahdiyahum kama hadaita lana ya Allah jangan engkau matikan murid-muridku itu sebelum engkau memberi hidayah seperti yang aku terima ini ya Allah lah nek pengen oleh dungane ya berarti ayo do berbondong-bondong jadi murite supaya kesawaban donga niku ujug-ujug awak dhewe diangkat, diangkat, diangkat, dikenalke, dikenalke nganti ngasilke ilmu-ilmu sing kados diparingi kalih diparingno kalih para aulia wassalihin kalau Allah nah. Allahumma nah. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani sing paling top di akhir manakitnya beliau cerita aku ora bakal mangan. Nah, ngendikane Syekh Abdul Qadir, aku moh mangan hatta gilali ya Abdul Qadir bihaqi alaika kul. Bihaki alaika syrob aku moh mangan aku moh ngombe nek aku durung didawi Kanjeng Nabi Wow, dadi Syekh Abdul Qadir niku beliau saking kepengen ing dalam caket marang Allah lan Kanjeng Nabi dahar nginume sing barang mubah-mubah niku lho mboten kersa nek mboten atas nama perintahe Kanjeng Nabi Muhammad. Gue nek wis ketemu Kanjeng Nabi Muhammad lah ngoten niku ya awak dhewe kudu ngandel wong niki ngilmu ngilmu-ngilmu sing namine ilmu-ilmune apa? Para kekasih Gusti kasih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah Kanjeng Syekh nembe didawi Rasulullah, "Bihaqi alaika kul." Dengan hakku wajib bagimu makan. Dengan hakku wajib bagimu minum. Nembih dahar, nembih minum. Wah kita rasa dhuwur-dhuwur ing mahami wong awak dhewe ora paham sejatosipun. Ning sing perlu kita angen-angen adalah seperti itu loh mereka. Moh pisah karo Kanjeng Nabi. Kalau kita mendengar Syekh Ali Imam apa Ali Khalek Kosam di mana kalau mengatakan assalamu alaika kalau mbot dereng dijawab wa alaika salam dan sampai jamaah sing salat iku krungu kabeh Beliau tidak akan menghentikan. Assalamu alaika ayuhan nabi. Assalamu alaika ayuhan nabi. Assalamu alaika ayuhan nabi. Nek wes wa alaika salam. Nembih diterusakan. Lah Kanjeng Syekh Abdul Qadir nggih ngoten niku. Wah nikmate kaya apa nggih iso caket ring Rasulullah. Masyaallah. Ya kita kita minimum sok nek apik sedo, Kanjeng Nabi rawuh teng ngajeng kula jenengan. Nuntun kita ngucapaken la ilaha illallah sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Sedaya lepat nyuwun pangapunten. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki wonten donga pesembuhan. Yang pertama Putri Asia Hanifa ampun pokoknya putri Asyah nemawat putri dari Bapak Sugiono dan Ibu Widarti mugi-mugi dipun paringi enggal sehat bisiril Fatihah untuk almarhum Bapak dan almarhumah Mbah Surati Darto Suryo, Mbah Wagiem Mbah Sukimah Asmo Ijoyo Bapak Widodo eh, أن الله يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنان سر الفاتحة Nyuwun hadiah Fatihah kesembuhan kangge Uqbah Rahim. Mugi-mugi dipun paringi syifaan ajilan. Syifaan la yughadiru saqaman wala hawaba bisirril Fatihah. minta didoakan untuk Ibu Mayar Cawas yang lagi sakit, semoga diberi kesembuhan untuk Mbak Fitri yang akan menikah, semoga diberi kelancaran dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah diridhoi Allah dan Rasulullah untuk Sumars Sumarsih dimudahkan dari kesulitan dan dimudahkan semua urusan yang sedang dihadapi dan untuk pendengar yang ada di rumah yang akan menikah semoga diberi kelancaran Syiril Fatihah.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 Nek wis iso ngalami ngoten niku betapa indah kehidupan ini. Jazakumullah jadikan itu cita-cita untuk kita dan untuk anak-anak kita. Ojo namung anakku kon kon apal kurupe Quran, kon apal hadis iki, kon apal dalil iki, mboten ilmu sing sejati niku, Kang arang soleh, bagus atine krana mapan sari ilmune. I hmm. sari ilmune iku lho. Ora gur pinter-pinter dalile iku mboten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.